وأصحابه الغر ومن نبيهم بإحسان إلى يوم الدين أحبائي الكرام في هذه الجلسة الطيبة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين سبيلة الحضارة الشرفاء والمشايخ المسلمين الأعزاء الأحباء رحمكم Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Satu kehormatan bagi saya Boleh mendapatkan kesempatan Untuk bisa menyampaikan apa yang sepatutnya untuk disampaikan Karenanya berjuta terima kasih saya sampaikan kepada sahibul hajat yaitu akhina al-fadil al-ustad Nuruddin sekeluarga serta jamaah dan teristimewa untuk ayahanda orang tua saya tercinta Sayyidul Walid Al-Habib Umar Al-Syafiri Hafizahullah Ta'ala wa Allah فمات الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة amin ya رب Al, Kemudian tidak lupa salam ini juga kita sampaikan kepada tamu kita yang mulia yang berbahagia yang datang dari Hudaidah Yaman yaitu Al-Muhtar mukarram Asy-Syaikh Haidar Al-Wajidi hafizahullah taala wa yang tadi sudah menyampaikan kepada kita satu untayan tausiah yang padat ilmu, padat manfaat yang luar biasa, begitu indah beliau sampaikan dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dan tidak lupa salam kehormatan ini juga kita sampaikan kepada akhina al-fadil Ustaz Mubarak yaitu Tuan Guru Fadli Yamani yang tadi dengan luar biasa beliau telah menerjemahkan apa apa yang disampaikan oleh Syekh yaitu dengan begitu baik begitu bagus, mudah dipahami, mudah-mudahan semua guru-guru kita yang hadir di sini senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di dalam Allah dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah serta kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hibal kiram pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan peserta segenap jamaah tuan-tuan dan puan-puan bahwa pada majelis seperti ini sejak awal tadi kita banyak menyampaikan salam, sholawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama berharap bahwa majelis seperti ini akan mampu untuk merangsang rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi untuk lebih merangsang bagaimana kita makin cinta kepada Nabi kita sehingga kita tidak perlu lagi untuk khawatir, bimbang ataupun ragu di dalam menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an Karim faqala ta'ala li Nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, sebagai qudwatun shalihah, sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di mana Allah nyatakan dalam firman-Nya faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di mana yang Allah wal yawmal akhir الله كثيرا Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang telah dipersaksikan oleh Allah sebagai manusia yang memiliki akhlak yang sangat-sangat Yeah. in saudara tegas kita jalankan apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita dan wajib untuk kita tinggalkan apa-apa yang beliau larang kita untuk melakukannya. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fa'khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saudara, kalau kita ingin menguraikan pada kesempatan malam hari ini satu persatu bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi. Satu jam kita berkata tidak akan cukup. Sehari penuh itu betapa indahnya. Tatkala dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang kesempurnaan akhlak Nabi. Beliau ditanya, "Ya ummul mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sebetulnya dulu akhlak Nabi? Apa dijawab oleh dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan bahwa beliau memang seorang perempuan yang cerdas, yang layak, patut, pantas menjadi istri dari Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. kehidupannya tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan penjabaran, pengejuan tahan, pengamalan, pelaksanaan daripada isi kandungan al quran Karim. Al-Quran mewajibkan apa-apa kewajiban, tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan ataupun dilalaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi merupakan orang yang pertama melakukannya sebelum umatnya yang melakukan segala. Sebelum Nabi mengajak orang berakhlak mulia, beliau sudah tampil sebagai orang yang berakhlak mulia. Sebelum Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan beraneka ragam kewajiban, Nabi keinginan Nabi untuk melakukan maksiat tidak pernah terjadi seumur hidupnya sudah. Jadi bagaimana Al-Quran itu membimbing Begitulah asal Nabi kita Kemana Al-Quran itu menuntun ke sana Nabi kita beramal Dialah Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namun sudah sungguh pun kita yakini kesempurnaan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tetap saja semenjak beliau diputus menjadi Nabi sampai hari ini masih banyak musuh-musuh Allah yang selalu berupaya untuk merendahkan Nabi memfitnah Nabi menghina Nabi dengan kalau dulu di zaman Nabi, orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, Anta sahir majnun, engkau bukan sihir dan sudah gila dan Muhammad. Sebagai upaya untuk menghina Nabi, merendahkan Nabi, menistakan Nabi. Tapi di zaman sekarang ini, mereka mulai mencari cara-cara baru. Bagaimana untuk merendahkan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya saya sedih di berbagai negeri-negeri Islam, di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana negeri masih ada orang-orang awam yang tidak mengerti sejarah Nabi, yang tidak paham, terlalu paham soal agama, manakala ditanya kenapa Nabi putus oleh Allah di tengah bangsa Arab, paling biasa persoalan ini sekaligus untuk kita yaitu meluruskannya sudah Bagaimana cara menjawab ini? sudah yang saya cintai rahimahumullah Yang pertama, kalau bicara tentang kebiadaban, kezoliman, kejahatan saat Nabi kita diputus bukan di atas saja yang dolim sudah. Bukan di Arab saja yang jahiliyah, bukan di Arab saja yang biadab dan jahat, bukan. Baik kawan, di negeri Persia, di negeri Iran, ketika itu sudah seorang ayah manakala boleh menikahi putri kandungnya sendiri itu merupakan kebanggaan di tengah-tengah masyarakat sudah. Ini sebetulnya 一定要好。 sudah Ini sudah kezaliman, ini jahiliyah, ini kejahatan, ini kebiadaban. sejelek ke orang Arab, sejahat ke orang Arab, tidak ada. Orang Arab manusia makan dari manusia. Nah, jadi artinya saya hanya ingin menekankan betul Nabi diutus oleh Allah ke atas muka bumi karena bumi sudah jahiliyah. suatu rahasia yang harus kita teliti dan kita cermati, saudara. Tidak terlalu mudah untuk kita menuduh harap yang paling biasa. Itu yang pertama yang mesti kita tekankan. Dari kebiasaan bukan hanya dari bangsa Arab, seluruh bangsa ketika itu di Arab saudara. Jahiliyah dunia. Yang kedua, tolong catat, bangsa Arab dalam tradisi waktu lebaran memang biasa. Tapi jangan ada yang berpikir kalau semua orang Arab mengubur hidup anak perempuannya. Tidak, saudara. Hanya segelintir anggota masyarakat yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Andai kata semua bangsa Arab mengubur hidup-hidup anak perempuannya, bagaimana boleh Nabi bisa ada di sana, sahabat bisa ada di sana. Nabi punya ibu, ibunya perempuan. Kok dari kecil nggak dibunuh itu ibu sudah. Para sahabat Nabi yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, mereka juga semua punya ibu saudara. Ibu-ibu mereka pernah kecil. Kok ibu-ibu mereka dulu tidak dibunuh ketika kecil saudara? Orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, bangsa Arab yang memusuhi Nah, jadi jangan kita terpancing dengan pemikiran orientalis, pemikiran orang-orang Barat yang ingin memfitnah Islam, memfitnah Nabi dan ingin merusak sejarah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, ada sebagian orang Arab kalau punya anak perempuan dia tidak suka, dia kumpul hidup-hidup anak perempuan, Tapi tidak semua orang Arab sudah. Bahkan kebanyakan bangsa Arab dia tidak mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Tapi tetap saja bangsa Arab disebut biada sebab walaupun mereka tidak mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, tapi kalau ada anggota Inilah kebiadaban bangsa Arab, sudah ada. Itulah sebabnya Nabi diputus oleh Allah baik di tengah bangsa Arab maupun ke tengah seluruh umat manusia untuk menghapuskan segala kedoliman, menghapuskan segala kebiadaban, menghapuskan segala ketidakadilan, menghapuskan segala bentuk kejahatan, penindasan, Ulama makanya Allah dengan tegas menyatakan kepada Nabi Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi menjadi rahmat untuk semesta alam. Nabi membawa syariat yang penuh rahmat. Syariat yang menolak segala bentuk kezoliman, kejahatan, kebiadaban. Syariat yang mengangkat manusia ke posisi yang begitu mulia, terhormat, memiliki harkat dan martabat saudara. Alhamdulillah. Itu yang kedua yang ingin saya garis bawahi. Nah sekarang yang ketiga. Jadi kenapa Nabi utus di tengah bangsa Arab? Kalau di mana-mana dia ada. Kenapa harus di tengah bangsa Arab? Ada rahasia apa? Kalau memang Arab itu bukan yang paling ada Jawabnya, yuk mari kita tengok hadis Nabi sudah. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyatakan Innama itu liputan lima makan Sesungguhnya aku diputus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi Nabi ketika itu hidup di Mekah, saudara, salah satu tugasnya adalah untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Maknanya di sana sudah ada makarimal akhlak, sudah ada kemuliaan akhlak, tapi belum sempurna. Nabi diutus oleh Allah menyempurnakan. Innama bu'istu liutammima. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Artinya di tengah-tengah bangsa Arab yang biadab, di tengah bangsa Arab yang jahat, di tengah bangsa Arab yang bejat, di tengah bangsa Arab yang soleh, ternyata ada makarimul akhlak ada kemuliaan-kemuliaan akhlak yang tetap terjaga, saudara. Apa di antaranya? Satu, ahlul jud wal karam. Ternyata bahasa Arab itu sudah ada dikenal sebagai bahasa yang dermawan. Kalau ada tamu-tamu dari mana tempat datang ke satu suku, jangan coba-coba ada suku lain mengganggu tamunya, saudara. Bahasa Arab dulu siap perang, siap mati untuk membela kehormatan tamunya itu terkenal di seluruh negeri saudara. Itu akhlak mulia, akhlak bagus, membela kehormatan tamu, memuliakan tamu, nggak sampai di situ. Ini yang orang lupa sudah Ternyata bangsa Arab itu ahlul wadah. Orang-orang yang dikenal kan sudah percaya kepada sesuatu, dia akan setia. Oh, ada orang mengatakan begini, Habib, bangsa Arab itu paling biadab karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan Al-A'rabu asyadu kufran wa nifaqa Orang Arab itu kafirnya dan nisbahnya paling keras Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 97 jadi dalam ayat itu disebut al-a'rabu asyadu kufran wa nifaqa. Ini dijadikan dalil untuk mengatakan kuliah dalam Quran disebut tuh orang Arab paling keras nifatnya paling keras kafirnya. Saudara, kalau baca surat At-Taubah ayat 97, baca juga ayat berikutnya. 98-nya. Baca juga ayat 99-nya. Allah nyatakan di ayat 99, "Wa minal a'raf may yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan dari orang-orang apa tadi, maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari Arab itu dikenal ahlul wafa. Dia kalau sudah kafir, memang keras kafirnya. Tapi kalau dia sudah beriman, sulit dicari tandingannya sudah. Makanya mari kita lihat Allah Maha Tahu bahwa Nabi yang terakhir ini nanti diutus, saudara, itu perlu didampingi dengan manusia-manusia yang siap mengorbankan harta benda nyawa kudus di kota Mekah bukan sembarangan. Tartibun ilahi. Allah sudah atur dalam ilmu azalinya, saudara. Bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekah karena di sana akan ada sekelompok manusia yang namanya muhajirin saudara. Jadi ternyata kenapa Nabi putus di tengah bangsa Arab? Ada makarimul akhlak, ada sifat setia. Kalau itu berhasil mendapat iman, dapat taufik, dapat hidayah, maka sifat setia itu akan sangat berguna untuk perjuangan Islam dan itu terbukti dengan segala muhajir dan ansor Rabbiyallahu Itu yang ketiga, saudara. Tidak sampai di situ, yang keempat, mari kita lihat saudara. Yang keempat yang tidak boleh kita lupa. Jauh sebelum Nabi dilahirkan, Allah Maha Tahu. Kalau Nabi akan dilahirkan berasal dari sulmi Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian menurun kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Allah sudah perintahkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ismail ke kota Mekah ketika itu masih tandus, tidak ada penduduk. Tidak ada penduduk, masih tandus, tidak ada perumahan, tidak ada perkebunan. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan putranya yang bernama Ismail alaihissalam bersama ibundanya yaitu Siti Hajar alaihissalam kebenaran. Ini bukan peristiwa kebetulan, peristiwa yang ada di sana, Ka'bah didirikan di sana. Ini semua merupakan persiapan untuk menyambut Nabi akhir zaman, saudara. Jadi bukan bukan sembarangan, bukan Nabi itu diutus di kota Mekah. Oh, ini karena banyak yang zolim. Oh, ini dunia zolim-zolim semua. Yang paling zolim di sini ya udah Nabi ditaruh situ aja. Enggak Baik yang selanjutnya tidak sampai di situ, sudah Di sana itu ada dua kekuatan dunia yang tidak pernah damai, selalu bertemu, menguasai semua wilayah di timur tengah. Kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Hampir tidak ada sejengkal pun tanah di Afrika dan di Jazirah Arabia kecuali dikuasai oleh kekaisaran Romawi atau dikuasai oleh kekaisaran Persia. Tapi menarik, ada satu tempat yang kaisar Persia nggak mengambil, yang kaisar Romawi nggak mengambil. Tempat yang mana? Itulah Makkah, saudara. Persia tidak mengambil. Mekah dianggap ini burung, tandus, tidak ada hasil, tidak ada manfaat. Kaisar kekuatan politik, ada. Tidak ada kekuatan politik yang berkuasa. Yang ada adalah kekuatan family, kekuatan keluarga. Bani Hasim punya pemimpin Abdul Muttalib. Bahkan Abdul Muttalib juga punya pemimpin dari tokoh family-nya, saudara. Masing-masing suku di sana berbila, semua punya pemimpin masing-masing. Segala sesuatu mereka selesaikan dengan jalan musyawarah antara kepala kekuasaan dan itu tidak terjadi di kota Mekah sudah. Dan apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya saudara Andai kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Persia atau dilahirkan di Romawi, maka nanti ada musuh-musuh Islam mengatakan, oh agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu hanya merupakan hasil kegiatan politik. Muhammad itu hanya merupakan produk politik politik kekaisaran Persia atau politik kekaisaran Romawi, saudara. Andai kata Nabi dilahirkan di Romawi atau di Persia, akan ada nanti orang mengatakan Islam itu produk politik, Islam itu hanya merupakan rekayasa politik, tapi dengan Nabi dilahirkan di kota Mekah, lepas dari kekuatan politik Romawi, lepas dari kekuatan politik Persia, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan Islam lahir dari politik. Tidak ada. Dan Allah sudah jaga, ini lekas dijaga betul oleh Allah. Dari kekuasaan-kekuasaan politik terjadi pertarungan filsafat, filsafat Yunan, filsafat Athena. Di mana mana dunia sudah. Ada pertarungan filsafat, andai kata Nabi kita dilahirkan di Romawi atau di Persia, orang nanti akan mengatakan Islam itu hasil filsafatnya Muhammad. Benar. Muhammad itu belajar filsafat dengan Aristoteles, dengan Platon atau pengikutnya. Ini berbahaya. sangat berbahaya. Itulah sebabnya Allah putus Nabi di kota Mekah. Sehingga sampai hari ini tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan Islam lahir dari filsafat. Tidak ada bukti sudah. Alhamdulillah. Jadi hal-hal ini sengaja saya sampaikan walaupun saya tidak akan sampaikan secara detail semua perkara saudara karena akan sangat panjang sekali memerlukan waktu yang juga sangat panjang. Nah, karena itu, saya hanya ingin ingatkan sekali lagi. Jadi kenapa Nabi diutus di kota Mekah? Bukan karena Arab paling dolim, bukan. Bukan karena Arab paling jahat, bukan. Bukan karena Arab paling biadab, bukan. Tapi satu, karena dengan masyarakat Arab masih ada makarul akhlak yang sangat penting menjadi perjuangan Nabi di masa yang akan datang ketika Nabi saat itu diutus di sana saudara. Kemudian yang kedua, kenapa diutus di kota Mekah? Karena di kota Mekah itu saudara terlepas daripada kekuasaan politik, terlepas daripada kekuatan pertarungan filsafat, sehingga Islam datang murni merupakan wahyu dari Allah, bukan hasil politik, bukan hasil filsafat. Kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Memang Allah sudah persiapkan jauh-jauh hari Nabi Ismail sebagai datuknya. Allah utus ke sana. Memang Allah sudah siapkan dari jauh-jauh hari karena Ka'bah Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk dibangun di sana. Karena memang Allah sudah persiapkan nabi terakhir nanti akan datang dari sana. Nah, sebagai tambahan jangan, jangan lupa Allah Maha Tahu Alimul Khabir bahwa kitab suci terakhir yang akan Allah turunkan adalah Quran dan al Quran dalam bahasa Arab bukan sembarang bahasa Arab. Bahasa Arab saudara yang mubinan, bahasa Arab yang jelas, yang fasih, yang paling bagus. Kita cari seluruh bangsa Arab, siapa yang bahasa Arabnya paling fasih? Afsahul lughatil Arabi Jadi masalah yang paling kasar adanya di Quraisy. Bahasa Arab ini luar biasa. Tadi kita lihat pagi mereka yang belajar Ini yang saya mau sampaikan. Kalau kita mengurai lagi, masih banyak lagi sudah rahasia-rahasia yang ada. Kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab? Tapi yang jelas malam ini tujuan saya, saya hanya ingin menabi. Tidak benar. Kalau Nabi diutus di tengah bangsa Arab, orang Arab akan jahat, Arab akan dosa, Arab akan rahasia yang Allah Maha mengetahui tentang rahasia tersebut yang hari ini bisa kita pelajari satu persatu dan akhirnya bisa boleh kita pahami kenapa Nabi diutus di sana saudara Alhamdulillahirobbil nah ini yang saya sampaikan ini sengaja Habib Umar Asyadri saya punya guru tercinta kenapa hal ini saya sampaikan setahun yang lalu ada seorang tokoh besar di Indonesia memimpin NGO Islam besar dalam satu acara tablik akbar yang dihadiri tidak kurang dari 100 ribu orang di Palu, Sulawesi Tengah dia berceramah seperti yang tadi saya sampaikan Sudah kenapa Nabi itu diutus ke bangsa Arab karena Arab paling biadab karena Arab paling dolim, paling jahat dia pakai dalil al arab bermanfaat. Selesai ceramah, sudah karena saya duduk agak jauh, kita berupaya untuk mendekati. Tapi karena selesai ceramah, toko besar, langsung naik ke mobil menghilang, di Jakarta kita cari dan kita temui. Kita kritik, kita protes, tidak betul yang Anda katakan. Dan akhirnya bersangkutan minta maaf dan yang bersangkutan kita minta untuk menarik ucapannya, memperbaiki di tengah umat sudah. Nah, jadi saya pikir kalau ada seorang tokoh saja boleh terpreset di kamar itu, bagaimana orang awam sudah? Dulu waktu Indonesia diajak oleh Belanda, itu Belanda yang mencari Dulu ada Profesor Dr. Sudok Hugrun Dikirim oleh Belanda, saudara pura-pura masuk Islam, belajar di kota Mekah. Namanya diganti menjadi Abdul Ghaffar. Datang ke Aceh, pura-pura jadi ulama untuk memecah belah umat Islam di Aceh. Datang ke Jakarta, ke Batavia, saudara, juga untuk pecah belah umat. Nah, sunat ukron inilah di Indonesia yang pertama kali menyebarkan. Kenapa Muhammad itu diputus di Arab, Arab paling dolen, Arab paling jahat, Arab paling biadab. Profesor Dr. Sunok Al-Hulandi yang mengatakan, Saudara, lima dabu itan nabiyu sallallahu alaihi wasallam di jaziratul Arab lian al-Arab asadu kufran, asadu nifatan, asadu zulman. Nastaghfirullah azim min hadal kalam. Para ulama kita, para mulai membenahi itu. Dulu Indonesia dijajah, tidak punya koran, tidak punya majalah, sudah Belanda yang punya. Dapat belum disebar luaskan ke seluruh Indonesia macam itu. Nah karena itu di zaman sekarang ini tidak boleh lagi ada orang-orang Islam yang punya pendapat macam itu, saudara. Itu pendapat orientalisme, itu pendapat kaum liberal, itu pendapat yang ingin merendahkan Nabi alaihi salatu yang terakhir, kalau dikatakan Nabi diutus dari bangsa Arab, bangsa yang diadab dan dari Quraisy karena Quraisy paling diadabnya Arab. Mari kita baca hadis saudara. Nabi mengatakan dengan tegas, Inna Allah astofa min bani Adam kinana. Allah memilih kinana dan anak cucu Adam. Wastofa Quraisyan min kinana dan Allah memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa Bani Hashim min Quraisy dan Allah memilih Bani Hashim daripada Quraisy. ni kata Nabi min Bani Hashim dan Allah memilihku daripada Bani Hashim. Berdasarkan hadis ini, Nabi yang mengatakan dari seluruh anak cucu Adam yang terpilih adalah Kinana dan seluruh anak cucu Kinana yang dipilih Allah adalah Quraisy. Dan seluruh anak cucu Quraisy yang dipilih Allah adalah Bani Hashim. Dan seluruh anak cucu Bani Hashim yang dipilih Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi kita adalah manusia pilihan dari bani pilihan dari suku pilihan Bukan dari yang biasa, tidak. Nabi yang mengatakan Kures itu bangsa pilihan. Orientalis mengatakan Kures itu bangsa paling biadab. Kita tinggal pilih. Mau ikut orang barat dan kafir atau mau ikut hadis Nabi Nah ini yang mesti kita ingat. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan pendapat-pendapat macam itu. Dan maaf, Pendapat macam ini banyak disebar di kampus-kampus, di universiti-universiti di Indonesia. Dengan alasan ini kajian akademik, ini kajian ilmiah, eh, kenapa apa namanya Muhammad itu diutus dengan di tengah bahasa Arab, mereka buat analisa-analisa, mereka buat hipotesa-hipotesa, seolah-olah itu akademik ilmiah dan mereka akan jadikan itu sebagai hasil tesis, hasil penelitian atau disertasi, saudara. Padahal argumentasi mereka rapuh, argumentasi mereka lemah, Argumentasi mereka tidak berharga. Kami sedang melakukan perlawanan dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan macam ini, sudah ada. Nah itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Maka itu bersyukurlah semua yang hadir di sini punya guru-guru yang begitu bagus, yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Di sini ada Habib Umar Syafiri, di sini ada Tuan Guru Fadli Yaman, di sini juga ada tuan-tuan guru yang lainnya yang lain halid al-aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mereka beralih daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pegang kuat-kuat akidah ahlu sunnah wal jamaah. Belajar betul yang dikatakan tadi barusan oleh tuan guru kita di Yaman. Tadi beliau katakan jangan ambil ilmu di tiara, jangan ambil ilmu dari sebarang orang. Mudah-mudahan guru-guru kita di sini semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ini mudah-mudahan bisa menjadi penambah pandangan kita, membuka wawasan kita untuk ke depan kita bisa lebih hati-hati lagi di dalam menyerap segala pemikiran yang bisa merusak daripada akidah kita. Mudah-mudahan apa-apa yang benar yang saya sampaikan tentunya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang tidak itu merupakan dari kelemahan saya dan hanya dari godaan setan dan hawa nafsu belaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya akurkan berjuta terima kasih kepada Ustaz Nurdin yang telah membuat yaitu majlis ini luar biasa. Sungguh satu kehormatan bagi saya boleh yaitu menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan sebagaimana yang sudah saya uraikan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Nuruddin dan tentunya terima kasih kepada ayah anda tercinta Sayyidul Walid Habib Umar ini karena beliau yang selama ini yaitu selalu memberikan dorongan, memberikan sokongan yaitu kepada perjuangan yang kita lakukan di Indonesia selama ini begitu juga di berbagai negeri lainnya. Kita doakan beliau saat ini kita lihat dalam keadaan kurang sehat khususnya kaki beliau kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, afiat kepada guru kita amin ya Rabbal Amin. Dan itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. ada Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.